Pada kesempatan yang mulia ini kita dipertemukan kembali pada majelis yang mulia ini di salah satu majalis ilmi, majalis zikri Biiznillah ya azza wa kita akan melanjutkan bersama pembahasan islah al-usar atau islahul usrah li islahil mujtama' upaya untuk memperbaiki keluarga demi memperbaiki mujtama' atau masyarakat Tentu ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah yang kita sampaikan ini hanyalah ru'usul aklam. Hanyalah ru'usul aklam. Hanya perkara-perkara yang merupakan isyarah. Adapun eh, untuk lebih mendalaminya ya kita memiliki kewajiban untuk menuntut ilmu. Mempelajari Alkitab, mempelajari as-sunnah, mempelajari sirah Rasul alaihi salatu wassalam. Karena dengan menuntut ilmu itu akan diperoleh kebaikan, termasuk kebaikan keluarga, kebaikan masyarakat. Qala Nabi alaihi salatu wassalam, Nabi mengatakan dalam hadis Muawiyah Ibn Abi Sufyan, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin Siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, maka Allah akan jadikan dia fakih terhadap agama. Tentu dia akan menempuh sebab-sebabnya. Ya. Menempuh sebab-sebab untuk mendapatkan ilmu, menghadiri majelis ilmu, berusaha untuk memahaminya. Ya, mencatatnya, menanyakannya tentang perkara yang dia belum faham, berusaha mengamalkannya. Hakada demikian seorang muslim. ia hidun bersungguh-sungguh di dalam e, mempelajari Alkitab was Sunnah. Taib. Terakhir yang kita bahas ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah bahwasanya agama ini, agama Islam telah mengajarkan perkara-perkara yang terkait dengan islah memperbaiki ya segala hal yang terkait dengan keluarga. Jadi hal-hal yang terkait dengan keluarga atau komponen yang membentuk keluarga itu semuanya diperhatikan dalam syariat Islam ini. Di dalam keluarga ada suami, ada istri. Maka Islam memberikan bimbingan kepada suami apa yang seharusnya dilakukan terhadap istrinya. Demikian pula sebaliknya. Di dalam keluarga ada orang tua, ada anak-anak. Maka demikian pula Islam mengajarkan apa yang seharusnya dilakukan oleh orang tua yang merupakan kewajiban mereka dan apa yang merupakan hak-hak mereka. Juga dijelaskan tentang apa yang seharusnya dilakukan oleh abna oleh anak-anak ya kewajiban mereka hak mereka Taib juga Islam ya mengajarkan tentang apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang terhadap tetangganya Taib hubungan timbal balik yang baik antara seorang dengan tetangganya karena yang namanya tetangga juga ya Eh, menjadi salah satu sebab baiknya keluarga yang pertama dan baiknya masyarakat. Oleh karena itu dalam sebuah hadis ketika Nabi Ali Shallallahu Wasallam menyebutkan salah satu kebahagiaan seorang hamba, maka Nabi mengatakan wal jaru salih, wal jaru Di antara kebahagiaan seseorang adalah ketika dia memiliki al jar tetangga yang saleh, tetangga yang yang soleh. Nah, maka orang yang paling berbahagia adalah orang yang bertetangga dengan Nabi Ali Shallallahu Wasallam. Fa innahu sayyidul awwalin wal akhirin. Karena beliau adalah sayyidul awwalin wal akhirin. Nah, orang yang paling berbahagia adalah orang yang menjadi tetangga Nabi Ali Shallallahu Wasallam. Taib. Kemudian juga ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah Kemarin kita juga mengingatkan bahwasanya keluarga itu tidak lepas dari ya eh, rahim, tidak lepas dari rahim, kerabat. Ya. Kerabat itu ada yang mahrom, ada yang bukan mahrom Pun diatur dalam syariat Islam untuk baiknya sebuah keluarga. Ya. Eh, rahim yang memiliki hubungan mahrom tentu lebih dekat dan lebih besar hak mereka daripada rahim yang ya tidak memiliki hubungan mata mahram. Ya. Naam. Sepupu adalah kerabat kita. Namun sepupu bukan apa? Bukan mahram kan demikian. Ya. Taib. Uh, ammah wa khalah. Ya. Bibi baik dari ayah atau dari ibu, kerabat kita. Ya, rahim kita dan mereka memiliki hubungan mata mahram. Taib. Ini semuanya diatur walhamdulillah. Bahkan termasuk ya eh, istri-istri saudara-saudara kita yang sesungguhnya ya kalau saudara-saudara kita jelas sangat dekat. Nah, atau saudari kita. Nah, kita punya saudara kandung. Nah, istri mereka bukan mahram. Itu juga diperingatkan oleh Nabi Ali Shallallahu Wasallam karena Saking dekatnya terkadang seorang tidak mengerti adab yang sesungguhnya dalam syariat Islam. Ya, kalau kita lihat di kebiasaan masyarakat kita ya yang namanya istrinya saudara ya is keluar masuk biasa demikian. Ya. Seorang masuk ke rumah kakaknya, adiknya, usraono kakangnya, adine yang hanya ada istrinya biasa saja masuk. Ini kebiasaan dan adat yang terjadi di Eh, sekitar kita. Padahal yang seperti ini sudah diatur oleh Nabi Ali Shallallahu Wasallam. Nah, kalau tidak kita mengikuti bimbingan Rasul ini bisa menjadi sebab kehancuran sebuah keluarga, lebih dari itu masyarakat. Nah, apalagi tinggal satu rumah. Nah, ini juga ikhwan. Ya, hanya disekat dan seterusnya. Ini sesuatu yang terjadi di sekitar kita. Kalau tidak tidak mengerti adab, ya, apa yang diatur oleh Nabi Ali Shallallahu Wasallam, keluarga itu akan rusak. Kalau Nabi Ali salatu wassalam Nabi mengatakan iyyakum kum wadhuul fin nisa wa nisa kama kalau Rasul Ali salatu wassalam. Hati-hati kalian dari masuk ke dalam ya komunitas wanita-wanita. Hati-hati dengan wanita-wanita maksudnya yang bukan mahram. Karena kalau mahram ya masuk boleh-boleh saja. Ya. Yang dimaksud dengan jangan kalian masuk ke dalam sekumpulan wanita atau tempatnya di situ ada wanita-wanita, yakni maksudnya yang bukan mahram. Di situ sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, ya, wahai Rasulullah, bagaimana dengan alhamu?" yakni ipar. Bagaimana dengan ipar ya Rasulullah? Ya, pertanyaan itu wajar muncul karena ya di tengah masyarakat seperti hal yang biasa. Ya, kedekatan ipar itu ya seperti saudara sendiri. Nah, di situ Nabi mengingatkan alhamu al-maut. Alhamu al-maut. Ipar itu ya al-maut kematian maksudnya ya hati-hati berbahaya. Jaga adab, ingat bahwasanya mereka bukan mahram. Ya. Taib. Ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah ini yang terakhir kita bahas. Di antara perkara yang lain yang juga diajarkan oleh Nabi alaihi wasallam agar keluarga itu ya menjadi keluarga yang baik adalah terkait dengan tempat yang mengumpulkan mereka yakni al-buyut suami, istri, anak-anak ya dikumpulkan di dalam ya sebuah tempat yaitu rumah. Nah, Nabi Ali Shallallahu Wasallam juga demikian, memiliki rumah yang disebut dengan hujurat. Ada rumahnya Aisyah, rumahnya Rasul, ya. yang di situ Rasul tinggal dengan Aisyah. Ada rumahnya Hafsah, yang di situ Rasul tinggal bersama dengan Hafsah. Ya, ada di situ Zainab bintu Jahsh, Nabi tinggal bersamanya. Ya, di situ ada Saudah bintu Zam'ah, ada Sofiyah bintu Huyai, Ibnul Akhtab dan yang lain dari istri-istri Nabi alaihi salatu wasallam mereka tinggal di hujurat. Ya. Taib. Islam tidak melepaskan bab ini. Bagaimana agar rumah itu menjadi rumah yang mubarak, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan sekedar luasnya rumah, betul luasnya rumah juga termasuk kebahagiaan. Ketika Nabi menyebutkan tentang kebahagiaan manusia, di samping tadi disebutkan al-jarus saleh, tetangga yang soleh, Nabi, Nabi juga mengatakan al-baitul wasi', rumah yang luas. Ada minas sa'adah, ini termasuk kebahagiaan, ini kebahagiaan duniawi. Taib. Dan juga mendukung untuk kita apa namanya? memiliki kebaikan karena kalau luar, ruah, rumahnya luas, kemudian di situ ada anak-anak kita banyak, mungkin untuk memisahkan antara laki-laki, perempuan, dan seterusnya. Tetapi ikhwatil kiram bukan suatu keharusan rumah yang luas itu saja seorang bisa mendapatkan kebaikan. Orang terkadang ya toib eh, kondisi tidak memiliki rumah yang luas, rumahnya tidak begitu luas atau sempit. Namun kebahagiaan itu akan tetap di Sampai ketika kita mengikuti bimbingan Rasul Ali Sulatu wasallam tentang apa yang seharusnya dilakukan oleh kita terhadap al-buyut, terhadap rumah-rumah yang kita tinggali. Nah, Di antara yang dibimbingkan oleh Nabi Ali Sulatu wasallam yang pertama ikhwatil kiram rahimanur rahimakumullah agar rumah kita ini menjadi rumah yang baik, yang diberkahi dan menjadi sebab kebaikan usrah, sebab kebaikan keluarga adalah menjadikan Eh, rumah-rumah kita sebagai tempat untuk beribadah. As-salah, ya. berzikir kepada Allah Jalla wa'ala, tempat untuk menuntut ilmu, ya, membaca Alkitab, Sunnah. Naam, ini menjadikan rumah menjadi tempat ibadah. Taib. Jangan sebaliknya menjadikan rumah seperti kuburan. Makanya Nabi mengatakan, ya, La taj'alu buyutakum maqabira. La taj'alu buyutakum maqabira. Janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Nah, rumah walaupun besar tidak pernah ada ibadah di situ yaitu apa seperti kuburan sudah. Nah, ini rumah kamu seperti kuburan. Ya, mungkin emosi orang dibilang gitu ya. Kuburan gimana? Ya. Lengkap ini fasilitas. Ya. Masih aja kan, sepuluh. Nah, semuanya ada sih, masa kayak kuburan. Dari sisi mana? Nah, Rasul kan dikau seperti itu. La taj'alu buyutakum maqabira. Janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan. Yakni tempat yang kalau bahasa Jawanya suwung dari ibadah. Tidak ada ibadah di situ. Kosong dari ibadah. Gunakan untuk sholat. Ya. kau laki-laki betul sholat mereka di masjid. Tetapi Nabi tidak pernah ya, tidak pernah kemudian melupakan rumah beliau. Beliau juga sholat di rumah. Kaum laki-laki ya, wajib sholat di masjid. Tetapi jangan dia melupakan bagiannya untuk sholat di rumah. Sebagaimana Nabi Ali salatu Wasallam karena yusalli fil bait. Nabi Ali salatu Wasallam sholat di rumah, sholat sholat sunnah. Nah, Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, suatu saat melihat Nabi Ali salatu wasallam salat malam sampai bengkak kaki beliau. Ditanya oleh Aisyah, "Ya Rasulullah, engkau salat sampai seperti ini?" Waqad ghafarallahu laka ma taqaddama min dambika wa ma ta'akhkhar. Padahal Allah telah mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu dan akan datang. Ini menunjukkan ya, Rasul salat di rumah, salat-salat sunnah. Dan di antara hikmahnya ya, keluarganya akan mempelajari bagaimana seorang ayah sholat. Ya. Dilihat oleh Aisyah dan bertanya seperti itu, maka Rasul mengatakan, "Afala nu abdan syakuro, Tidakkah sepantasnya aku menjadi hamba-hamba Allah yang banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib. Demikian ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah menjadikan apa namanya? Eh, rumah itu tempat ibadah. Di antaranya adalah untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk berzikir. Coba kita lihat bagaimana pendidikan Nabi Ali salatu wasallam terhadap istri-istri beliau. Suatu saat Nabi Ali salatu wasallam ya, keluar untuk sholat subuh. Beliau dapatkan Juwairiyah, istri beliau sedang duduk berzikir. Berzikir. Ba'da salatil fajr, sesudah salat subuh. Duduk di situ sedang berzikir. Ditinggalkan oleh Nabi, Nabi berpamitan keluar dari hujurah, dari rumah. Juwairiyah. Beliau sholat subuh di masjid, kemudian beliau berzikir, biasa berzikir di masjid sampai yartafi atau tertafi isyams sampai matahari tinggi, kemudian pulang ke rumah. Ketika Nabi masuk ke rumah Juwairiyah, beliau mendapatkan Juwairiyah masih duduk juga, masih berzikir. Maka Nabi bertanya kepada Juwairiyah, "Wahai Juwairiyah, apakah engkau masih seperti ini semenjak aku tinggalkan?" yakni Engkau masih seperti ini dari awal tadi duduk berzikir. Nah, kata Zuhairah, iya ya Rasulullah. Ini menunjukkan bagaimana Nabi mendidik apa? Ya keluarga beliau. Berzikir kepada Allah Zuhairiyah. Kemudian Nabi mengatakan, sungguh aku telah mengucapkan empat kalimat yang aku ulangi tiga kali lebih berat daripada apa yang kamu ucapkan tadi. Ya, selama waktu engkau membaca zikir dan seterusnya, aku telah mengucapkan empat kalimat yang saya ulangi tiga kali lebih berat daripada apa yang kau ucapkan. Yaitu ucapan subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa riyadha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Diucapkan tiga kali. Nah, subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih. Nah, itu doa atau zikir yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Nah, subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsi wa zinata arsyih wa midada kalimatih. Di samping Nabi Ali salatu wassalam ya menyetujui dan membenarkan perbuatan apa namanya? Juwairiyah meridhoinya juga menambahkan amalan yang lain untuk dibaca di antara wirid-wirid yang dibaca oleh seorang hamba sobahan di waktu pagi. Yang itu sangat berat timbangannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Taib, ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah. Juga di antara yang diajarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam membaca Al-Qur'an di rumah. Iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Qur'an, fa inna syaitan yanfiru minal bait alladhi yuqra'u fihi suratul Baqarah. Sesungguhnya syaitan lari dari rumah yang dibacakan di dalamnya suratul Baqarah, surah Al-Baqarah. Nah, maka tidak diragukan ikhwatul kiram membaca Al-Quran di rumah menjadi sebab kebaikan keluarga. Karena syaitan lari dari rumah tadi. Bukankah syaitan adalah sebab kejelekan? Ya. Yeah. Taib. Bukankah syaitan ya, mengajak kepada perkara-perkara yang buruk? Kemudian yang lain ikhwatil kiram yang keempat di antara yang diajarkan oleh Nabi Ali salatu wasallam dan ini penting ya. Bukan hanya amalan-amalan kebaikan yang kita lakukan di rumah, namun juga kita mengeluarkan segala perkara yang ya membahayakan dan merusak rumah itu. Patung-patung ya atau anjing yang menyebabkan malaikat tidak masuk ke dalam rumah itu gambar-gambar yang bernyawa dan yang semisalnya. Nah, sebagian manusia tidak menganggap itu sebagai perkara yang membahayakan keluarganya. Ya, bahkan itu dianggap menjadi sebab kebahagiaan kan sebagian manusia. Ya, mengoleksi patung, mengoleksi gambar-gambar macam-macam. Padahal itu menjadi sebab tidak masuknya mata malaikat ke dalam rumah. Nah, suatu saat Nabi Ali Shallallahu Wasallam ya, tampak bersedih. Wajah beliau tampak bersedih. Diperhatikan oleh istri beliau. Uh, Taib sedang dalam keadaan sedih seperti itu. Ditanya kenapa anakmu? Rasul mengatakan malaikat Jibril berjanji akan datang. Sampai sekarang belum datang. Jadi ada sesuatu, ada apa? Tiba-tiba keluar anjing kecil dari dalam rumah Nabi Ali salatu wasallam. Rasul tidak tahu ada anjing di dalam. Keluar anjing tadi. Kemudian datang malaikat Jibril Ali salatu wasallam dan menyampaikan perihal apa namanya? Eh, anjing yang ada di rumah Nabi Ali salatu wasallam. Tidak sengaja masuk ada anjing ke dalamnya. Taib ini salah satu perkara yang juga diajarkan oleh Nabi Ali salatu wasallam. Dan di sini khawatir kiram mungkin kita sedikit mengingatkan di antara perkara yang membahayakan adalah media sosial yang masuk ke dalam rumah-rumah kita. Ya. Alat yang itu eh, zatu eh, haddain, alat yang memiliki dua sisi. Seperti pisau. Kalau kita manfaatkan dengan baik maka itu menjadi kebaikan, namun ketika kita tidak bijaksana di dalam menggunakannya menjadi sebab kerusakan. Ya. Alat yang dikatakan mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang apa? Yang dekat. Ya. HP, ya. walaupun satu satu rumah, ya, duduk di satu meja, makan bersama, namun masing-masing sibuk. Ya. Masing-masing sibuk chatting dengan orang lain jauh di sana. Sang suami chattingan dengan temennya, sang istri ya chattingan dengan yang lain, anak-anaknya juga demikian, sudah Nah, menjauhkan yang dekat ya, dan mendekatkan yang jauh yang bukan apa-apanya menjadi dekat ya, hubungan dengan melalui Facebook hubungan apa namanya dan seterusnya rusak keluarga itu dan betapa banyak kerusakan-kerusakan keluarga di zaman ini sebabnya adalah itu sebabnya itu maka harus berhati-hati terlebih seorang suami sebagai kepala rumah tangga bihu berhati-hati melihat ya, hal-hal ya, yang demikian Bukan hanya akhlak yang rusak, tetapi akidah. Akidah juga rusak. Nah, seorang bisa mengambil pemikiran khawarij dari ya situs-situs yang dia kunjungi. Seorang bisa terjatuh kepada asyirku billah, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala dari situs-situs yang dia apa? Yang dia kunjungi, yang dia baca. Rusak akhlaknya, rusak akidahnya, ya. Rusak jiwanya bahkan waliyadzubillah. billah. Maka sudah sepantasnya yang seperti ini ditinggalkan. Seorang bisa terjatuh pada riba, wan namimah, ya, mengadu domba, ya, kemudian merusak hubungan satu dengan yang lain dengan sebab ini media sosial. Dan riba atau namimah adalah salah satu sebab dari sebab adab kubur. Nah, jadi jangan dianggap namimah hanya dengan lesan. Dengan alat ini bisa. Dengan alat ini bisa. Wabillahi taufik. Ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah ya. Ini khulasah kesimpulan ya di antara perkara-perkara yang Nabi alaihi salatu wassalam ajarkan kepada kita terkait dengan rumah-rumah yang kita tinggali ya hendaknya rumah itu tidak kita jadikan seperti kuburan gunakan untuk ibadah di antara ibadah yang diajarkan oleh Nabi adalah kita gunakan rumah untuk berzikir ya juga menjadikan rumah untuk uh, tilawatul Quran, baca Al-Quran, sholat, dan kita mengeluarkan perkara-perkara yang apa namanya membahayakan rumah, membahayakan keluarga kita dari rumah kita, perkara-perkara yang muharramat, yang haram, ya. Dan itu insya Allah Taala menjadikan uh, keberkahan uh, akan Allah berikan kepada rumah-rumah kita. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Perkara penting yang lain ya, barangkali kita tutup dengan permasalahan ini. Nah, baik. <clears throat> Setelah segala perkara-perkara yang terkait dengan keluarga seorang muslim itu diatur semuanya, dibimbingkan oleh Nabi Ali salatu wassalam, ya. Maka di antara perhatian Nabi alaihi salatu wassalam yang ini menjadi sebab kebaikan keluarga-keluarga para sahabat dan ini seharusnya kita contoh dan kita toladani adalah berusaha untuk menyelesaikan problema-problema yang ada di tengah keluarga. Ya. Yang namanya orang hidup tidak eh, lepas dari masalah, dari problema. Ya. Terkadang terjadi eh, gesekan dengan kerabatnya, gesekan dengan mertuanya, gesekan dengan apa eh, orang tuanya sendiri, gesekan dengan nah, anggota keluarga. Nah, kita tidak akan nyaman hidup seperti itu. Ada sebuah problem, ya, tidak terselesaikan. Ada sebuah masalah, ya, dibiarkan berkembang. Nah, di antara yang diajarkan oleh Nabi Ali Shallallahu Wasallam adalah menyelesaikan masalah-masalah yang ada di tengah keluarga. Walhamdulillah itu pun sudah dijelaskan dalam Al-Quranul Karim dan juga sunnah Nabi alaihi salatu wassalam bagaimana seorang ya menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di e, tengah keluarga. Taib, saya akan sebutkan sebuah contoh barangkali. Semuanya mimbat e, amsilah, contoh. Ya. Contoh. Diriwayatkan Taib <clears throat> oleh Imam Muslim rahimahullah dari Muhammad bin Abdurrahman Maula Ali Talha an Salim an Ibni Umar radhiyallahu taala anhuma diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Umar annahu tallaqa imra'atahu wa hiya haidun Abdullah bin Umar bercerita kepada Salim Naam atau Salim menceritakan Salim ini maulanya Ibnu Umar, maulanya Ibnu Umar. Dan orang yang sangat dekat dengan Ibnu Umar, seorang tabi'in. Salim menceritakan atau meriwayatkan suatu saat Abdullah bin Umar ibnu Khattab mencerai istrinya. Annahu talaqa imra'atahu. Eh, talaqa imra'atahu. Menceraikan istrinya wahiyah haidun dalam keadaan istrinya sedang haid. Nah, Berarti kan problem di sini masalah. Ya. Perceraian juga terjadi di zaman Nabi Ali Shallallahu Wasallam. Taib. Dan perceraian itu seringkalinya terjadi karena ada apa? Ada masalah, nah, tidak cocokan atau nah, ya. jarang orang adem ayem kok cerai, ya kan? Tapi ada juga orang suka guyon, tidak boleh. Ini untuk bahan sandaan kamu kok baik sekali wa istriku. Masya Allah, masakannya enak, ya. Apa namanya? Bagus rumah nih, jadi bersih. Nah, masya Allah, antum, anti, bagus sekali pengurusan rumahnya. Oleh karena itu anti saya cerai. Nah, kan jarang kan seperti itu terjadi. Ya. Tidak ada masalah kalau mencerai. Tapi mungkin ada orang seperti itu. Tidak boleh bermain-main. Karena yang seperti ini jatuh. Nah. Ya hati-hati dari bermain-main dengan lafadz talak. Asyahid kembali pada masalah. Nah, Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu talaqa imra'atah. Ya. Menceraikan istrinya wahia haidun. Taib. Fadzakara dzalika Umar. Maka Umar bin Khattab ayahnya Ibnu Umar menceritakan kejadian ini kepada Rasul alaihi salatu wasallam. Seorang ayah punya perhatian kepada keluarga apa? anaknya. Umar bin Khattab melihat kejadian atau tahu kejadian putranya Abdullah bin Umar bin Khattab, seorang sahabat yang mulia. Ya. Taib. Mungkin belum ya, belum tahu hukum bisa jadi atau hukum belum turun dan yang semisalnya menceritakan kepada Nabi Ali Shallallahu Wasallam tentang kejadian itu. Nah. Ibnu Umar mencerai istrinya dalam keadaan istrinya haid. Ketika disampaikan kepada Nabi Ali Shallallahu Wasallam, Nabi kemudian mengatakan murhu falyuraji'ha. Perintahkan anakmu, perintahkan Ibnu Umar untuk rujuk kepada istrinya. Nah Suruh rujuk. Summa liutalikha kemudian baru kalau dia mau mencerai istrinya, ceraikanlah istrinya tahiran dalam keadaan istrinya tahiran, suci. Au hamilan atau dalam keadaan hamil mencerai istri dalam keadaan haid tidak boleh. Ya. Ini termasuk dari syariat Islam. Allahu alam barangkali di antara hikmahnya wanita kalau dalam keadaan haid tidak apa namanya? tidak stabil apa ya Banyak pikiran, orang sakit perut, sebagian mereka sakit yang luar biasa. Sehingga mungkin ada sifat-sifat yang yang kurang berkenan pada hati seorang suami. Tapi intinya tidak boleh seorang itu mencerai Istri dalam keadaan haid. Oleh karena itu Rasul Ali Shallallahu Wasallam memerintahkan Ibnu Umar untuk rujuk, murhu wal yurajiha. Perintahkan dia untuk rujuk, rujuk kepada istrinya. Thumma liutalliqha tahiran au hamila. Baru kalau dia mau setelah dia lihat perkaranya, ceraikanlah ketika istrinya dalam keadaan tahiran, dalam keadaan suci, au hamilan atau dalam keadaan hamil. Nah, Ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah. Inilah yang disebut dengan at-talaq al-bid'i. Inilah yang disebut oleh para ulama dengan at-talaq al-bid'i. Tolak yang dilakukan di waktu yang terlarang, yakni ketika istri dalam keadaan apa? Hayab. Wahia wahwa muharram. Dan tolak cerai, menceraikan istri dalam keadaan hayab, hukumnya haram. Nah, hukumnya haram. Nah, dan kalau terjadi ya seorang suami menceraikan istrinya dalam keadaan apa? Dalam keadaan hayuk, maka wajib bagi dia untuk rujuk. Ya. Hadis ini menunjukkan wujub ar-raj'ah liman talaqa zaujatahu fi halatil hayuk. Wajibnya seorang suami untuk rujuk. Nah, merujuk merujuk istrinya ya ketika dia menceraikan dalam keadaan hayuk dan inilah pendapat Imam Malik rahimahullah wa Abu Hanifah rahimahumullah. Nah. Dan tolak yang benar dari sisi waktunya ya adalah talak yang dilakukan ya dalam keadaan apa? E, suci atau dalam keadaan hamil. Naam. Wabillahi taufiq. Ala kulihal ini beberapa faedah yang bisa kita ambil dari e, hadis ini terkait dengan hukum serai atau perceraian. Namun yang menjadi perhatian kita saat ini adalah upaya Islam di dalam menyelesaikan problema yang ada di tengah keluarga. Nah, ini salah satu contoh ikhwatil kiram. tiram ya. Nabi Ali Shallallahu Wasallam ya, menyelesaikan problem yang ada di tengah keluarga, sehingga keluarga itu terjaga dengan baik, ya, menghadapi sesuatu dengan bimbingan, Nah, terkadang terjadi sesuatu di zaman sahabat dalam keadaan ilmu belum ada, belum turun ayat. Nah, dan itu Allah takdirkan terjadi, ya, ya menjadi sebab turunnya ayat atau sebab e, datangnya sabda Nabi. Seperti kisah Haulah ketika dia diwihar oleh suaminya ini juga permasalahan yang ya diselesaikan oleh Nabi alaihi salatu datang haulah kepada Nabi alaihi salatu wassalam menceritakan kepada Nabi ya Rasulullah menceritakan atau mengkisahkan bagaimana suaminya menzihar dia yaitu dengan mengucapkan anti kadzahri ummi kamu seperti punggung ibuku dianggap istri juga tidak ya, ya dianggap seperti ibunya namanya tidak di jadi menggantung urusannya dicerai juga tidak dianggap istri juga tidak malah dianggap seperti ibunya Ya, ini seperti itu, menggantungkan urusan dia. Tidak jelas, dicerai tidak, dipergauli juga tidak. Nah, subhanallah dalam keadaan ini sudah tua, haulah, nah, sudah lama berkeluarga. Datang kepada Nabi Ali salatu wasallam haulah ketika itu ke hujrah, hujratur hujratu Aisyah. Di situ ada Aisyah di rumah itu. Nah, ditanya Rasul Ali salatu wasallam tentang permasalahan ini. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran, ternyata Rasul tidak punya jawaban. Belum ada syariat yang turun kepada beliau. Ya. Qad sami Allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawarukuma innallaha sami'un basir. Sungguh telah datang nah, atau sungguh Allah telah mendengar qad sami Allah sungguh Allah telah mendengar ucapan seorang wanita yang datang kepadamu mengadukan masalahnya tentang suaminya yang telah menzihar. Namun Nabi tidak bisa menjawab. Maka wanita itu pun mengadukan kepada Allah. Wa ilallah. Kemudian dia mengadukan urusannya kepada Allah. Ya. Dan Allah kalau kita minta, Allah memberi jawaban. Allah maha kaya, Allah maha segalanya. Ya. Tashtaki ilallah mengadukan kepada Allah dan seketika itu juga Allah menurunkan wahyunya kepada Nabi Muhammad SAW. Wallahu yasma'u tahawurakuma dan sungguh Allah mendengar pembicaraan kalian berdua. yakni pembicaraan Rasul dengan haulah. Nah, turun ayat tentang zihar yang Allah sebutkan dalam surah Al-Mujadilah menjadi jalan keluar dan selesainya permasalahan yang terjadi pada keluarga haulah. Ada sebuah eh, kisah yang atau faedah penting juga yang bisa kita ambil. Nah, kisah ini menunjukkan bahwasanya rumah Nabi Ali Shallallahu Wasallam adalah rumah yang makmur dengan ilmu. Dan di situ Aisyah mengambil pelajaran banyak dari keluarga beliau. Radiyallahu ta'ala anha. Aisyah berkata ketika itu, karena termasuk yang menyaksikan kejadian itu. Aisyah mengatakan, sungguh ketika haulah datang, saya di samping Nabi. Namun saya tidak faham ucapan haulahnya. Ada yang saya dengar, ada yang tidak saya dengar. Karena suaranya tidak keras. Ya. Saya mendengar sebagiannya dan banyak yang saya tidak mendengar. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala. Zat yang ada di atas tujuh lapis langit. Mendengar pembicaraan keduanya. Inilah keimanan para sahabat terhadap sifat <clears throat> uluwud ketinggian zat Allah Subhanahu wa taala fauqa sab'i samawat di atas tujuh lapis langit. Nah, turun ayat ini memberikan apa namanya? E, jawaban atas permasalahan yang dihadapi oleh Haulah. Ala kulli hal ikhwatil kiram rahiman rahimakumullah ini dua contoh barangkali dua kejadian ya, dua permasalahan yang terjadi di tengah-tengah keluarga sahabat yang semuanya selesai alhamdulillah. Dirujuk ila Alkitab wa Sunnah. Dengan kembali kepada Alkitab wa Sunnah. Tentu di akhir pembahasan ini ya kita eh, mengambil sebuah kesimpulan bahwasanya kebaikan keluarga kita ya yang kemudian akan menjadi sebab kebaikan masyarakat kita tidak lain kecuali dengan satu jalan saja yaitu dengan kita kembali kepada Alkitab sunnah maka kita berwasiat kepada diri kita pribadi dan antum semuanya untuk bersungguh-sungguh di dalam menuntut ilmu. Ijtahidu ikhwan. Bersungguh-sungguh. Nah, E, manfaatkan majelis-majelis yang ada untuk kita menghadirinya. Jangan kita merasa sudah lama ngaji kemudian tidak manfaatkan majalisul ilmu Jangan merasa oh itu sudah ada kok faedah-faedah itu di mana? Di HP saya banyak faedah-faedah sudah. Oh itu ada di majalah. Oh itu ada. Oh itu bisa saya dapatkan. Saya sudah paham. Jangan sampai seperti itu, ikhwan. Nah, duduknya kita di majelis ilmu saja sudah mendapatkan sesuatu yang tidak didapatkan di majelis ilmu. Turunnya sakinah, turunnya ketenangan, dikerumuni oleh malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, disebut-sebut di hadapan malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala, belum lagi bertemu dengan ikhwah, munculnya kecintaan yang kemudian berakibat pada baiknya ta'awun ya terus demikian ikhwan itulah mujtama sahabat mujtama sahabat sehingga menjadilah mereka generasi yang terbaik generasi yang terbaik nah jangan sampai kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala ya termasuk di antara hamba-hamba Allah yang tidak mensyukuri adanya majelis-majelis ilmu, majelis-majelis zikir ya kita hadir ke majelis ilmu, majelis zikir ya sesuai dengan apa yang Allah berikan kepada kita berupa kemampuan. Fattakullah mastata'tum. Mudah-mudahan yang sedikit ini berfaedah untuk kita pribadi dan juga seluruh kaum muslimin. Naktafi bihadal qadri. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.